Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Berkenaan dengan hadis dari Juhdam ya, dan kisah sahabat Abu Musa al-Asy'ari dengan seseorang tentang makan ayam maka di antara fawaid atau kandungan dari hadis ini dari kitab Mawahib Muhammadiyah maka di antaranya adalah yang tadi telah kita singgung tak syai'an itu artinya kodarotan sesuatu yang kotor dia buat e, tidak jelas supaya orang-orang yang hadirin itu tidak merasa jijik manakala dia terus terang menyebutkan kalau itu kotoran atau tai atau semacam itu saat mereka sedang makan. Kemudian eh, perkataan Abu Musa al-Asari mendekatlah ayo makan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan daging ayam maka di sini sahabat Abu Musa al-Asari menjelaskan kepada orang tersebut bahasanya sangkaan dia mengharamkan uh, daging ayam itu tidak pada tempatnya karena Abu Sa'id melihat ya, di antara makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah daging ayam. Wa anau yambari ayakula minhu. Oleh karena itu maka sepatutnya dia tetap makan dari daging ayam, makan daging ayam iktidaan bil Mustafa dalam rangka mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa yukafir an yaminihi. Sehingga sikap tepat adalah dia bayar kafarah sumpahnya fa'innahu maka makan daging ayam dalam kondisi ini lebih baik bagi orang tersebut daripada mempertahankan sumpahnya. Nah, kemudian di antara fawaid dari hadis ini, masyru'yatu ijma'il kaum inda sadiqihim, dibenarkannya orang kumpul-kumpul di rumah salah satu kawan sebagaimana mereka kumpul-kumpul di rumah Abu Sa'id Al-Hudri. Kemudian wa annahu la ba'sa bidukhuli rajuli ala rajuli halata aqlihi idza dhanna ridahu. Tidaklah mengapa orang itu mendekat dan bertamu ya, bertamu di rumah seseorang padahal dia sedang makan. Manakala masuknya dia ke tempat tersebut Eh, Ida donna jika dia punya sangkaan kuat kalau orang tersebut tidak mempermasalahkan kedatangannya. Maka eh, Abu Said tetap mengatakan ayo mendekat ke sini ya masuk. Kita sedang makan. Kemudian wa anau yambari ayat dua ibu ta'am hendaknya tuan rumah pemilik makanan sepatunya mengundang man hadarahu ila ta'amihi orang-orang yang ada untuk ikut makan. Maka dia tidak hanya mengajak beberapa orang tertentu saja, namun semua yang ada, ayo ini sekalian ikut bareng-bareng makan. Dan jika dia ada yang tidak mau makan, ya, padahal di ruangan tersebut acaranya makan dan maka yas'alu an sababi imtina'ihi minal akli. Maka hendaknya yang punya makanan, tuan rumah nanyakan, kenapa anda ikut makan? Dan hendaknya tuan rumah berupaya agar dia e, berupaya untuk <clears throat> wayas'a fi hansi man halafa ala tarki syai'in i'tadat nafsuhu karahatahu li amrin rahim makruhin syar'an. Ya, dan di sini terdapat dalil dituntunkannya dan dibenarkannya melakukan upaya agar seorang itu membatalkan sumpah. Manakala sumpahnya adalah meninggalkan sesuatu yang sesuatu itu tidak dia sukai dan sebab dia tidak suka li amrin ghairi makruhin syara'an. Bukan karena alasan yang syar'i. Maka jika ada orang yang bersumpah tidak mau makan sesuatu, ya, meninggalkan sesuatu, dia sampai sumpah, Ya, dia tinggalkan hal tersebut karena dia tidak suka dan tidak sukanya sampai dia sumpah dan tidak sukanya bukan karena alasan yang syar'i maka dibenarkan bagi kawan-kawannya untuk memprovokasi dia agar membatalkan sumpahnya. Sebagaimana sahabat Abu Sa'id di sini, dia tahu orang ini nggak mau makan ayam karena sumpah, namun tetap disuruh makan ayam, tetap disuruh makan daging ayam Padahal tahu kalau e, orang ini bersumpah. Yang jika dia tetap e, Abu Said e, Abu Musa al Asar tetap ngotot agar orang tersebut makan daging ayam berarti dia membatalkan sumpahnya dan wajib bayar kafarah. Ya, maka lihat Abu Said al e, Abu Said sahabat Abu Musa al Asari tetap berupaya agar orang tersebut membatalkan sumpahnya. Sumpah untuk meninggalkan sesuatu yang disukai, yang tidak disukai bukan karena alasan syar'i. tetap mengupayakan agar orang ini membatalkan sumpahnya. Kemudian hadis ini dalil suak akli eh, eh, dajat bolehnya makan daging ayam baik ayam tersebut ayam Cina yang dipelihara ataupun ayam liar atau ayam hutan. Wawa ijma'un dan halalnya daging ayam, bolehnya makan daging ayam itu ijma ulama. Ijma ulama hadisnya sahih sahih Bukhari sahih Muslim. Ijma ulama ilaman sadza kecuali orang-orang yang jeleneh. Jadi masa silam ada orang yang jeleneh. Jadi masa sekarang di tempat kita ada orang yang jeleneh juga mengharamkan daging ayam dengan alasan karena dia ya, berkuku dan dikira bahasanya uh, hadis Nabi melarang ya, hewan yang berkuku itu tercakup di dalamnya adalah kuku ayam. Ya, orang yang nyeleneh di tempat kita di Indonesia. Ya. Maka di masa silam juga sudah ada orang yang nyeleneh. Maka di sini di Mawahib Jali eh, Muhammadiyah dikatakan bahwa ijma'un illa man sadda bihi ba'dul muta'ammiqina ala sabiril wara'i. Kecuali pendapat nyeleneh yang dipakai dipegang oleh sejumlah orang yang berlebih-lebihan dalam masalah wara. Ya, tentu terkecualikan dalam hal ini tentang bolehnya makan daging ayam terkecualikan alam yang daging ayam yang jalalah, Ya, ya karena itu hukumnya mak, uh, hukumnya terlarang ya, makruh ataukah ya, makruh ataukah haram. Menimbang uh, ada perselisihan ulama dalam masalah ini. Kemudian kita lanjutkan dengan hadis selanjutnya. Dan hadis selanjutnya dari Ibrahim bin Umar bin Safinah dari ayahnya yaitu Umar bin Safina dari kakeknya itu Safina. Dan Safina adalah uh, bekas budaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Umar bin Safina itu bekas budaknya Ummu Salamah. Sedangkan Safinahnya sendiri bekas budaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama aslinya Mahran. Ya, dia disebut Safina yang artinya perahu. Ya, dia disebut safinah yang artinya perahu dikarenakan dia membawa barang yang sangat banyak sekali seperti perahu e, diisi banyak barang. Dia punya kemampuan yang bagus untuk nata barang di punggungnya sehingga dia bisa membawa banyak barang. Ya, karena kepandaiannya adalah membawa banyak barang, e, dia disebut safina. Ya, dan di antara hal yang menarik berkenaan dengan safina, safina ini Eh, punya karomah ya, ketika Safina ini tersesat di hutan ya, kemudian dia didatangi oleh macan ya, namun macan tersebut tidak mengganggunya macan atau singa ya singa itu tersebut tidak mengganggunya dengan dia mengatakan saya ini budaknya Nabi ya, sini budaknya Nabi maka dan saya tersesat. Di manakah jalan keluar dari tempat ini? Ya, maka kemudian singa tersebut jadi penunjuk jalannya. Ya, jadi penunjuk jalannya. Hanya ya, ditemani oleh singa. kalau mau keluar dari tempat ini, sini tempatnya. Ya, setelah sampai ke jalan, maka kemudian ya, Safinah eh, berpisah dengan uh, pamitan dengan si singa dan singa pun membalas repot, respon perpisahannya dengan mengaung ya, tanda berpisah dan Safinah melanjutkan perjalanannya dan si singa itu pulang ke tempatnya. Ya, maka ada eh, itu di antara karomah beliau. Ya, ya, ya singa yang lapar ini jadi tidak makan Safina, namun malah uh, uh, jadi apa penunjuk safinah untuk keluar dari tempat yang dia bingung, yang dia tersesat jalan di situ. Ya, kata safinah akal tuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahmal hubara. Ya, aku makan daging burung hubara bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini di, di catatan kaki di samping diatkan oleh Tirmidzi di sini juga diatkan oleh Tirmidzi di jamiknya Abu Daud dalam sunannya namun sanatnya tidak sahih karena guru dari Bukha, eh, dari Tirmidzi yaitu Al-Fadl ibn Sahal Al-A'rad Sadukun Wa Ibrahim bin Umar bin Safina diberi gelaran Buraih dan dia mastur tidak dikenal kecuali dengan hadis ini dan dia tidak memiliki mutabi ya, sehingga Ibnu Hajar di Talkhis mengatakan sanad hadis ini dhaif dinilai oleh Al-Uqaili dan Ibnu Hibban. Ubara itu kalau di kamus Munawir cuma diterjemahkan dengan eh, jenis burung. Ya, di sini dikatakan ta'iran ma'rufun, satu burung yang telah dikenal, abu-abu warnanya. Ya, panjang lehernya. Wa fi dan di paruhnya sedikit panjang. Ada yang tahu burung apa itu? ya, parohnya sedikit panjang, ya, lehernya panjang, warnanya abu-abu, warnanya kelabu. Walaysa min dawatil makhalib dan dia tidak punya cakar. Ada ini burung apa? Wa hukmu akli halalun alal asal dan hukum makan daging burung ini adalah halal kembali kepada hukum asal makanan karena tidak terdapat dalil syariat yang menunjukkan haramnya. Meskipun hadis yang ada dalam bab ini adalah hadis yang baik. Ghairu sabit yang tidak sahih. Kemudian uh, uh, riwayat yang lain tentang kisah sahabat Abu Musa al-Asari dengan orang yang tidak mau makan ya, tidak mau makan ayam dari Jahdam al-Jarmi kami di, di dekat itu di rumah Abu Musa al Ashari. Kal fakuti malam maka disukukanlah makanannya Abu uh, Abu Musa dan disukukanlah dalam makanan tersebut daging ayam. Dan di tengah-tengah orang yang hadir di tempat itu ada seorang dari Bani Taimillahi. Ini, maka ini keterangan tambahan yang tidak kita dapatkan di red sebelumnya. Pastinya orang yang tidak mau makan tersebut adalah orang dari Bani Taimillahi ahmar yang dia warna kulitnya cenderung kemerahan karena humaula sepertinya dia adalah budak dan dia falam dan dia tidak mau mendekat lantas Abu Musa mengatakan padanya mendekatlah sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan daging ayam maka orang tersebut mengatakan aku melihat ayam ini aku melihat ayam makan sesuatu aku jijik maka aku bersumpah tidak mau memakannya abadan sama sekali ini hadis Abu Musa al-Asy'ari telah lewat dan Tirmidzi membawakannya di sini dari jalur yang lain dan di antara faedah uh, jalur ini gambaran tentang orang yang tidak mau makan daging ayam. Dia adalah seorang dari Bani Taimillah dan dia adalah seorang budak. Ya, eh, di antara pelajaran yang bisa dipetik dari riwayat yang kedua ini, di Mawahib Muhammadiyah dikatakan sepatutnya pemilik rumah itu mendesak orang-orang yang ada untuk ikut makan bersamanya. Dan di sini kita jumpai akhlak mulia Abu Musa al-As'ari, yaitu menyikapi budak dalam masalah semacam ini, sebagaimana orang merdeka bahkan orang mulia. Ini acara makan, semuanya yang hadir diminta makan, maka meskipun buddha ya, ya, juga di ya, dalam tanda kutip dipaksa untuk ikut makan. Maka ini menunjukkan akhlak mulia sahabat Abu Musa al Ashari radhiyallahu taala anhu. Kemudian hadis yang uh, selanjutnya, hadis yang terakhir di malam hari ini dari Abdullah ibn Aisyah dari seorang dari Ali Syam, namanya Atta dari Abu Asid. Qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya kulu zaita makanlah dengan berlauk ya, zait minyak eh, ya, zaitun. Wadahinu bihi dan lumurilah badan kalian dengan minyak zaitun. Fa innahu karena minyak zaitun min sajaratin mubarakah. Dari minum dari pohon yang berkah. Ya, eh, di catatan kaki hadis ini juga karena oleh Tirmidzi di jamiknya. Di sanatnya terdapat seorang dari penduduk Syam namanya Atta, dia statusnya makbul. Makbul itu dalam bahasa Ibnu Hajar dhaif kecuali jika dia mutabi. Jika dia punya penguat, maka nanti jadi hasan hadisnya. Maka tidak bisa jadikan hujah kecuali jika dijumpai kalau dia punya munab, mutabi atau penguat. Dan ternyata hadis ini punya penguat. Berarti ini hasan bighairihi. Ya maksud suruh makan makan minyak zaitun artinya jadikanlah minyak zaitun sebagai idam teman makan ya, yuk kal dimakan ma'al khubzi bersama roti bukan artinya minum minyak zaitun ya, nanti kalau maknanya dalam minum minyak zaitun maka uh, tidak pas dimasukkan oleh Tirmidzi di judul bab idam ya, idam itu teman makan ya, bukan dia sendirian yang dimakan sehingga karena Tirmidzi memasukkan hadis ini di bab idam, maka yang dimak, eh, maka bisa kita tangkap makna hadis ini menurut Tirmidzi Kulu azaita artinya makan dan jadikanlah minyak zaitun sebagai lauk. Yaitu teman makan. Dan adalah kalian berminyak dengannya. Yaitu adalah kalian berminyak dengan minyak zaitun untuk menyairi rambut kalian dan kulit badan kalian seluruh badan dilumuri pakai minyak zaitun. Maka karena dia ada, ada, eh, dia berasal dari pohon yang berkah, yaitu pohon zaitun. Ya, mubarakah yang penuh berkah karena banyaknya manfaatnya. Dan cukup menjadi bukti keistimewaan zaitun. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah menjadikannya sebagai bahan sumpah di Al-Quran. Allah katakan, tini wa zaitun. Wasofa dan Allah labeli bahasanya zaitun itu mubarokah. Dengan Allah katakan yukadu dinyalakan min sajaratin mubarokah dari pohon yang berkah yaitu zaitunatin pohon zaitun. La syarqiyatin wala gharbiyah yang dia adalah pohon yang uh, tumbuh di uh, di puncak-puncak bukit la syarqiyah wala gharbiyah sehingga dia tidak hanya mendapatkan matahari, sinar matahari cuma dari satu sisi saja. Tidak hanya mendapatkan sinar matahari dari sisi timur, tidak pula mendapatkan sinar matahari dari sisi barat. Non dia mendapatkan sinar matahari dari dua sisi. Dari sisi timur dan juga dari sisi barat. Iya, Ibnu Qayyim di Zatul Ma'ad mengatakan e, melumuri badan dengan minyak zaitun di e, filbilat al-hara, manakala orang itu tinggal di daerah yang panas, hijaz dan yang lainnya, itu diantara sebab penjagaan kesehatan yang sangat manfaat. Wa islahil badan, dan ini satu hal yang sangat bagus untuk badan. Kalau orang itu tinggal di daerah panas, maka dia e, memberikan treatment untuk badannya, menjaga kesehatannya dengan melumuri seluruh badan pakai minyak zaitun. Wa lahum. Dan ini satu hal yang vital bagi mereka-mereka yang tinggal di tempat semacam ini. Lain hanya dengan orang yang tinggal tidak di daerah semacam itu. Di Mawahid Muhammadiyah dikatakan tentang masalah melmuri badan dengan zaitun. Lakin al amru bil itihan, perintah untuk melmuri badan dengan zaitun itu yuhmal dimaknai ida kana ghibban jika kadang-kadang wala yutlab al iksar min dan tidak disarankan untuk sering-sering seperti itu. Wa di Mauhib uh, eh, Muhammad ditegaskan tegaskan wa amsalu hadal amri dan perintah semacam yang ada di hadis ini lil ibaha menunjukkan mubah wan nadab dan anjuran liman qadara ala istimalihi bagi orang yang mampu melakukannya melurui badan dengan minyak zaitun, minyak zaitun tidak murah. Ya. Ya, badan, seluruh badan dengan minyak zaitun, nah, uh, pakai berapa kali nanti sudah habis. Ya. Uh, maka ini tentu dibolehkan atau dianjurkan bagi orang yang punya kemampuan. Ya, demikian yang kita baca sembatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.